wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Tidak ada sekutu baginya Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan juga utusannya Salawat dan salam Semoga senantiasa Allah SWT limpahkan Kepada beliau Sallallahu alaihi wasallam Keluarga beliau Para sahabat beliau Dan orang-orang yang mengikuti mereka Dengan baik Sampai akhir zaman Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala materi yang akan kita sampaikan pada sore hari ini adalah tentang rukun iman yang keenam yaitu al-imanu bil qadar beriman dengan qadar al-qadar secara bahasa adalah ketentuan Beriman dengan qadar adalah beriman dengan ketentuan Allah SWT Apabila kalimat Al-Qadar Datang bersamaan dengan kalimat al qadar Yaitu Qadha wal Qadar maka yang dimaksud dengan Al-Qadar Adalah ketentuan Allah SWT Sebelum terjadi Dan yang dimaksud dengan al qadar Adalah ketentuan Allah SWT Yang sudah terjadi Namun apabila disebutkan salah satu dari keduanya Disebutkan Al-Qadar saja atau disebutkan al-qadha saja maka mencakup kedua-duanya apabila dikatakan beriman dengan al-qadar maka yang dimaksud adalah beriman dengan ketentuan Allah SWT yang sebelum terjadi maupun sesudah terjadi dan apabila disebutkan al-imanu bil qadha beriman dengan qadha maka mencakup beriman dengan ketentuan Allah Swt sebelum terjadi maupun sesudah terjadi. Beriman dengan al-qadar atau takdir Allah Swt adalah termasuk rukun di antara rukun-rukun keimanan. Orang-orang Quraisy pernah mendatangi Rasulullah SAW atau pernah mendebat Rasulullah SAW di dalam masalah takdir. Akhirnya turun ayat Allah SWT Yawma yushabuna finnari ala wujuhihim Dhuku massa saqar Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar pada hari di mana mereka akan diseret di dalam neraka ala wujuhihim di atas wajah-wajah mereka. Dzuqu massa Rasakanlah kehebatan neraka Sakor. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan kodar. Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya segala sesuatu yang Allah ciptakan itu Allah ciptakan dengan takdir, dengan ketentuan, bukan sembarangan. Dan Allah mengatakan dalam ayat yang lain Wa khalaqa kulla syai'in Faqaddarahu takdira Dan dia Allah SWT yang menciptakan Kulla syai' Segala sesuatu Faqaddarahu takdira Dan dialah yang telah mentakdirkan Dengan sebenar-benar takdir Dan Allah mengatakan Wa kana amrullahi qadaram maqdura Dan sesungguhnya perkara Allah SWT Itu adalah takdir Yang sudah ditentukan Ini menunjukkan kepada kita semua bahwasanya apa yang terjadi Di dunia ini Semuanya terjadi dengan takdir Allah SWT Dan kewajiban orang yang beriman Adalah beriman dengan takdir tersebut Rasulullah SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang apa itu iman, maka beliau mengatakan antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Yang dinamakan dengan keimanan, engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa Dan engkau beriman dengan qadar yang baik maupun yang buruk. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan beliau SAW mengatakan kullu syai'in biqadar hatta al-ajzi wal kais segala sesuatu ini dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala hatta al-ajzi wal kais sampai ketidakmampuan seseorang itu dengan takdir Allah wal kais dan juga rajinnya seseorang itu juga dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala dan para salaf para imah, para imam-imam semuanya bersepakat tentang kewajiban beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang buruk. Bagaimana cara kita beriman kepada takdir? Kapan seseorang dinamakan sempurna keimanannya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Cara beriman kepada takdir yang pertama adalah beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Itu yang pertama. Beriman dan percaya bahasanya Allah SWT mengetahui segala sesuatu Yang ada Maupun yang tidak ada Yang kelihatan Maupun yang tidak kelihatan oleh kita Yang mungkin terjadi Maupun yang tidak mungkin terjadi Mengetahui apa yang sudah berlalu Yang sekarang terjadi maupun apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Semuanya di bawah ilmu Allah SWT Dan Allah SWT mengetahui Amalan seorang hamba Sebelum dia melakukannya Sebelum hamba tersebut Melakukan amalan tersebut Maka Allah sudah mengetahuinya mengetahui tentang rezeki hamba-hambanya Tentang ajal-ajal mereka Tentang amalan-amalan mereka Bahkan Allah mengetahui Siapa di antara kita Yang masuk ke dalam surga Dan mengetahui siapa di antara kita Yang masuk ke dalam nerakanya Dalilnya adalah firman Allah SWT Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma supaya kalian tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk melakukan segala sesuatu dan bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu ilmu Allah meliputi segala sesuatu yang gaib maupun yang tidak gaib yang telah berlalu maupun yang akan datang. Semuanya di bawah, di bawah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, "Huwallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah." Dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Dia. Alimul ghaibi wasyahadah. Dialah yang mengetahui yang gaib maupun yang bisa dilihat. Dan Allah berfirman, "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahar Dan di sisinya lah kunci-kunci perkara-perkara yang gaib. La ya'lamuha illa hu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia. Seperti meninggalnya seseorang di mana? kapan terjadinya hari kiamat. Ini termasuk kunci-kunci ilmu gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan dia mengetahui segala sesuatu yang ada di daratan maupun di lautan. Dengan perincian yang sedetail-detailnya. Apa yang ada di daratan, berapa jumlah manusia, berapa yang meninggal, berapa yang masih hidup, siapa yang hari ini lahir, siapa hari ini yang meninggal, berapa jumlah rezeki yang dimakan hari ini. Semuanya dengan terperinci Allah mengetahuinya. Demikian pula apa yang terjadi di lautan, jumlah ikan yang ada di sana, kapan ikan ini meninggal, siapa yang memakan ikan ini, Semuanya diketahui oleh Allah Swt secara terperinci. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah Swt. Dan Allah mengatakan, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Dan tidaklah terjatuh sebuah daun kecuali Allah mengetahui daun tersebut. Artinya kapan dia jatuh Jatuhnya di sebelah mana? Jatuhnya kena apa? Atau sebabnya karena apa? Maka Allah SWT mengetahui Semua daun yang terjatuh Yang jumlahnya ribuan atau jutaan setiap harinya Maka Allah SWT mengetahui secara detail Satu persatu dari daun tersebut Dan tidak mungkin jatuh Kecuali dengan kehendak Allah SWT ini semua dengan ilmu Allah Wala habbatin Fi dhulumatil ard Dan tidak pula Biji-bijian yang ada Di dalam kegelapan bumi Biji-bijian yang begitu banyak Dengan berbagai jenisnya Beras Yang akan tumbuh Jagung yang ditaruh di dalam bumi Dan juga biji-bijian yang lain yang tidak mengetahuinya kecuali Allah SWT Di dalam kegelapan bumi Maka Allah mengetahui <clears throat> jumlah dari biji-bijian tersebut Dan mengetahui mana yang akan tumbuh Mana yang tidak akan tumbuh Kapan tumbuhnya Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah SWT Dan Allah mengetahui semuanya itu wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidak ada sesuatu yang basah dan kering kecuali semuanya itu berada di dalam kitabim mubin yaitu di dalam Lauhil Mahfuz. Ini menunjukkan kepada kita tentang luasnya ilmu Allah SWT dan bahasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Adapun dari sunnah Rasulullah SAW Maka beliau SAW pernah mengatakan Ma minkum min nafsin Illa waqad ulima manziluha Minal jannah Wan nar Tidak ada di antara kalian Sebuah jiwa Kecuali sudah diketahui sekarang Di mana tempat kembalinya Di dalam surga Atau di dalam neraka Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan kepada kita tentang keluasan ilmu Allah SWT sampai tempat kembali hamba-hambanya ke dalam surga ataupun ke dalam neraka Allah SWT mengetahuinya dan kita memohon kepada Allah semoga Allah menjadikan kita termasuk penduduk surga ini yang pertama yaitu beriman dengan ilmu Allah Swt. Kemudian yang kedua, beriman bahwasanya segala sesuatu sudah ditulis oleh Allah Swt. Tidak terjadi sesuatu apapun di bumi maupun di langit kecuali sudah ditulis oleh Allah Swt. Dan tidak terluput dari penulisan Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir atau tulisan takdir ini ada beberapa tingkatan dan disebutkan oleh para ulama rahimahumullah. Tulisan takdir ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah takdir azali At-takdir azali Yaitu takdir yang sudah ditulis Sejak zaman dahulu Sebelum diciptakannya Langit dan bumi Atau 50 ribu tahun Sebelum diciptakannya langit dan bumi 50 ribu tahun Sebelum diciptakannya langit dan bumi Langit dan bumi sudah lama diciptakan dan takdir lebih lama dari itu 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi semua yang terjadi sekarang ini dan yang akan datang dan yang sudah berlalu sudah ditulis di dalam takdir tersebut yang dinamakan dengan takdir azali yaitu takdir yang ditulis di dalam lauhil mahfud takdir yang ditulis di dalam Lauhil mahfud Kitab yang isinya adalah segala sesuatu yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulla syai'in ahsaynahu fi kitabim mubin." Fi imamim mubin. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamim mubin. Dan segala sesuatu telah kami liput telah kami tulis di dalam Imamim Mubin di dalam kitab yang nyata yaitu di dalam Lauhul Mahfuz segala sesuatu sudah Allah tulis dan tidak ada yang ketinggalan tidak ada yang terjadi di permukaan bumi ini kecuali dahulu sudah Allah tulis Subhanahu wa taala dan tidak menyelisih apa yang sudah Allah tulis di dalam lauhil mahfud. Rasulullah SAW bersabda, "Kataballahu maqadiral al-khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ard bi khamsina alfasanah Allah Subhanahu wa taala telah menulis takdir-takdir makhluknya 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi wa arshuhu 'alal ma' dan saat Allah SWT menulis takdir tersebut arsh Allah SWT berada di atas air artinya arsh diciptakan sebelum Allah menulis takdir tersebut ini adalah takdir azali takdir yang sudah ditulis semenjak dahulu kala 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Dan takdir di sini mencakup takdir rezeki, takdir umur, amalan seseorang. Bahkan seseorang celaka di dalam neraka atau beruntung di dalam surga, semuanya sudah Allah tulis subhanahu wa taala di dalam Lauhil Mahfuz. Kemudian yang kedua, adalah takdir umri Yaitu takdir umur Takdir ini ditulis Ketika seseorang berada di dalam janin Berada di dalam perut ibunya Sebagai seorang janin Ini yang dinamakan dengan umur Atau takdir al-umri Yaitu takdir umur Maksudnya adalah segala sesuatu Atau takdir yang akan terjadi Kepada orang tersebut Selama dia hidup Dalilnya adalah Sabda Nabi SAW Ketika beliau mengatakan Inna ahadakum Yujma'u khalquhu Fi batni ummihi Arba'ina yawman nutfatan Sungguhnya salah seorang di antara kalian akan dikumpulkan di dalam perut ibunya selama 40 hari dalam keadaan sebagai nutfah yaitu air mani. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik. Kemudian 40 hari setelah itu menjadi alaqah yaitu berupa segumpal darah thumma yakunu mudghatan mithla dhalik kemudian setelah itu atau 40 hari yang ketiga berupa segumpal daging thumma yursalu ilahil malak kemudian setelah 120 hari dan juga sudah membentuk manusia maka dikirim kepadanya seorang malaikat fayanfukhu fihir ruh maka malaikat tersebut meniupkan nyawa di dalam janin tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian dia diperintah untuk menulis empat perkara. Bikat bi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa saqiyun aw sa'id. Disuruh untuk menulis rezekinya apa yang dia akan dapatkan berapa uang yang akan dia dapatkan selama di dunia pekerjaan apa yang akan dia dapatkan berapa ton beras yang akan dia makan berapa liter air yang akan dia minum wa ajalihi demikian pula ditulis kapan ajalnya pada tahun sekian bulan sekian hari sekian pada jam sekian detik sekian itu adalah ajal si fulan tidak akan diakhirkan dan tidak akan dimajukan sudah ditulis dan akan terjadi sesuai dengan yang tertulis wa amalihi dengan demikian pula amalannya apakah dia akan menjadi orang yang soleh atau orang yang toleh orang yang taat kepada Allah atau orang yang bermaksiat ketaatan apa yang dilakukan kemaksiatan apa yang dilakukan semuanya sudah ditulis wa au sa'id demikian pula apakah dia akan menjadi orang yang celaka di dalam neraka atau berbahagia di dalam surga ditulis di dalam kejadian tersebut yaitu ketika malaikat diutus untuk meniupkan roh dan juga nyawa di dalam janin. Ditulis tentang diperintah untuk menulis empat perkara ini. Inilah yang dinamakan dengan takdir al-umri. Dan takdir al-umri ini adalah sebagian dari yang tertulis di dalam Lauhil Mahfuz. Takdir al umri ini adalah bagian atau sebagian yang tertulis di dalam Lauhil Mahfuz dan tidak bertentangan dengan apa yang tertulis di dalam Lauhil Mahfuz. Jadi apa yang ditulis oleh malaikat ketika janin berada di dalam perut ibunya ini tidak bertentangan dengan apa yang sudah ditulis di dalam Lauhul Mahfud. Kemudian yang ketiga adalah takdir al-hauli yaitu takdir tahunan. Takdir yang ditulis setiap tahun dan ditulis di malam Lailatul Qadar. Ditulis di malam Lailatul Qadar Oleh karena itu Lailatul Qadar Dinamakan Lailatul Qadar Karena itu adalah malam Al-Qadar Malam ditakdirkannya segala sesuatu selama satu tahun Allah SWT berfirman Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar Kami telah turunkan Al-Quran Pada malam Lailatul Qadar dan Allah mengatakan Inna anzalnahu fi lailat fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin fiha yufraku kullu amrin hakim Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam yang penuh dengan barakah Sesungguhnya kami telah memberikan peringatan fiha yufraku kullu amrin hakim Pada malam tersebut akan diputuskan segala sesuatu dengan bijaksana. Artinya pada malam Lailatul Qadar ditakdirkan segala sesuatu dengan bijaksana selama satu tahun. Dan takdir ini Itu takdir hauli Tidak bertentangan dengan apa Yang ada di dalam lauhil mahfud Jadi takdir hauli Yaitu takdir tahunan ini adalah bagian dari apa yang sudah ditulis di dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian yang keempat adalah takdir yaumi. Yaitu tulisan takdir yang ditulis setiap harinya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Yas'aluhu man fis samawati wal ard, kullu huwa fi sya'an." meminta kepadanya, memohon kepadanya semua yang berada di langit maupun di bumi kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala berada dalam kesibukan. Ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang adanya takdir yaumi yaitu takdir yang ditulis setiap hari. Jadi takdir yang ditulis ada empat tingkatan Takdir azali yang sudah berlalu Dan sudah lama Itu sebelum diciptakannya langit dan bumi Kemudian takdir umri Yaitu takdir yang ditulis Di awal umur seseorang Kemudian takdir hauli Takdir tahunan Dan juga yang keempat adalah takdir yaumi Takdir yang ditulis setiap harinya Semua jenis takdir ini harus kita imani Harus kita imani dan tidak sempurna Keimanan seseorang sampai mengimani Jenis-jenis tulisan takdir ini Jadi yang pertama tadi Cara beriman kepada takdir adalah beriman dengan ilmu Allah Kemudian yang kedua Beriman bahwasanya segala sesuatu sudah ditulis Dengan tulisan takdir yang tadi kita sebutkan Jenis-jenisnya Kemudian yang ketiga Cara beriman kepada takdir Adalah beriman bahwasanya segala sesuatu yang terjadi Terjadi dengan masyiah Kehendak Allah SWT Kita beriman bahwasanya apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi dan sesungguhnya apa yang ada di langit maupun di bumi baik sesuatu yang bergerak maupun sesuatu yang diam ini dengan kehendak Allah bergeraknya angin, matahari, darah kita, jantung kita, itu semua dengan kehendak Allah SWT. Dan tidak ada sesuatu yang diam, kecuali diamnya juga dengan kehendak Allah. Diamnya tiang, diamnya rumah, diamnya benda-benda, itu tidak diam kecuali dengan kehendak Allah SWT Jadi yang ketiga adalah beriman Dengan masyiah Allah SWT Segala sesuatu terjadi Di langit maupun di bumi Adalah dengan kehendak Allah SWT Allah mengatakan ma amruhu Iza arada shay'an Ayyakula kun fayakun Sesungguhnya perkara Allah SWT apabila mengendaki sesuatu adalah mengatakan kun fayakun tinggal mengatakan kun jadilah maka sesuatu tersebut akan terjadi dengan masyiah Allah SWT bahkan seseorang mendapatkan hidayah kepada Islam kepada sunnah adalah dengan kehendak Allah Dan seseorang sesat Menyimpang dari jalan yang lurus Adalah dengan kehendak Allah SWT Dan kalau Allah mengendaki Nisaya Allah bisa untuk menjadikan Manusia ini semuanya mendapatkan hidayah Namun Allah SWT Maha adil dan takdirnya penuh dengan hikmah. Allah mengatakan walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Allah mengendaki, kalau Rabbmu mengendaki, niscaya semua yang ada di permukaan bumi ini akan beriman semuanya. Tapi Allah SWT Maha Adil melakukan apa yang dikehendaki dan tidak ada yang bisa i'tirad atau membantah apa yang Allah kehendaki. Jadi kita yakini bahwasanya segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan yang ada di alam semesta ini tidak terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Tidak mungkin sesuatu terjadi di alam semesta ini kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya di antara cara beriman kepada takdir adalah beriman bahwasanya segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala adalah ciptaannya. Beriman bahwasanya segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala adalah ciptaannya. pelakunya maupun amalan yang dilakukan. Manusia adalah ciptaan Allah dan apa yang dia amalkan adalah juga ciptaan Allah. Ibadahnya, tertawanya, sedihnya, dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dia lakukan adalah juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." dan Allah dialah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Jadi kita bisa datang ke sini adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dimudahkan untuk bersedekah, dimudahkan untuk umrah, amalan tersebut adalah ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dan dialah al-wakil terhadap segala sesuatu. Dan beliau sallallahu mengatakan, "Innallaha khaliqu kulli sani'in wa san'atih. Sesungguhnya Allah SWT menciptakan semua pelaku dan juga apa yang dia lakukan. Menciptakan hewan dan apa yang dia lakukan. Menciptakan manusia dan apa yang dia lakukan. Menciptakan malaikat dan juga jin dan juga apa yang mereka lakukan. Pelakunya Allah yang menciptakan dan apa yang mereka lakukan juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah empat perkara yang tidak sempurna keimanan seseorang terhadap takdir kecuali dengan mengimani empat perkara ini tadi. Yang pertama, beriman dengan ilmu Allah kemudian beriman bahwasanya takdir sudah ditulis semuanya. Kemudian yang ketiga beriman dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah beriman dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Empat perkara ini harus dimiliki oleh seseorang sehingga dia dinamakan orang yang beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan manfaat dari beriman kepada takdir ini adalah banyak. Di antaranya apabila seseorang mendapatkan kebaikan, mendapatkan kenikmatan baik kenikmatan dunia maupun kenikmatan agama ketika dia beriman dengan takdir dan menyadari bahasanya kenikmatan yang dia dapatkan sudah diketahui oleh Allah Swt dan sudah Allah tulis dan terjadi dengan kehendak Allah dan ini adalah ciptaan dari Allah Swt maka dia tidak akan sombong karena dia menyadari ini semua adalah dengan kehendak Allah kalau Allah menghendaki akan dipalingkan kenikmatan ini dari diri kita. Seorang mendapatkan hidayah misalnya kepada Islam dan juga kepada sunnah dan dia menyadari bahasanya ini adalah dengan kehendak Allah dan kalau Allah menghendaki akan dijauhkan kita dari hidayah ini maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak sombong dan akan melihat orang lain yang belum mendapatkan kenikmatan ini dengan pandangan yang kasihan dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menisbahkan anugerah dan karunia ini menyandarkan anugerah ini hanya kepada Allah sebagaimana ucapan Rasulullah SAW laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina kalau bukan karena Allah SWT niscaya kita tidak akan mendapatkan hidayah dan kita tidak akan bersadaqah. dan kita tidak akan salat untuk Allah SWT jadi faedah yang pertama adalah seseorang apabila mendapatkan kenikmatan kemudian dia beriman kepada takdir akan menjadikan dia bersyukur kepada Allah Swt atas kenikmatan ini. Di antara faedah beriman kepada takdir apabila seseorang terkena musibah kemudian dia mengetahui bahwasanya ini adalah dengan takdir Allah Swt dan memahami bahwasanya ini sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dan harus terjadi maka akan menjadikan dia sabar menghadapi musibah menghadapi segala ujian baik musibah dunia maupun ketika seseorang mendapatkan musibah ketika berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi musibah dan dia menyadari bahasanya adalah dengan ilmu Allah dan sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dan terjadi dengan masih Allah dan pasti akan terjadi maka akan ringan dia di dalam menghadapi musibah Allah Subhanahu wa taala berfirman ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim tidaklah terjadi sebuah musibah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak terjadi sebuah musibah kecuali dengan ilmu Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang percaya dan beriman kepada Allah, beriman dan percaya bahasa ini adalah dengan kehendak Allah dan tidak terjadi kecuali dengan hikmah atau penuh dengan hikmah di dalamnya yahdi qalbah maka Allah akan memberikan hidayah di dalam hatinya dilapangkan hatinya disinari hatinya sehingga dia menghadapi ujian dan musibah ini dengan tenang dan ringan oleh karena itu para ambiya dan juga para rasul dan juga orang-orang yang soleh Dahulu mereka mendapatkan ujian yang begitu besar Akan tetapi ketika mereka memiliki Iman Kepada takdir ini Maka musibah yang sangat besar tersebut Terasa ringan bagi mereka Ini adalah faedah Atau diantara faedah Beriman kepada takdir Allah SWT ketika terjadi musibah dia husnudzan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak terlalu bersedih hati. Karena meyakini bahwasanya itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin kita bisa terlepas dari takdir tersebut. Di antara faedah beriman kepada takdir adalah menguatkan tawakal seseorang dia akan kuat di dalam bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantung kepada zat yang memberikan manfaat, memberikan mudarat yang tidak mungkin seseorang memberi manfaat kepadanya kecuali dengan izin Allah dan tidak mungkin memberikan mudarat kepadanya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas Seandainya manusia dan jin semuanya berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu niscaya mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tetap tetapkan yang sudah Allah tulis seandainya manusia dan juga jin semuanya berkumpul untuk memberikan uang satu miliar kepada kita niscaya mereka tidak akan bisa memberikan manfaat tersebut kepada kita kecuali kalau Allah sudah tentukan. Kecuali kalau Allah sudah tentukan. Kalau Allah sudah tentukan sebelumnya akan sampai kepada kita. Dan kalau tidak Allah tentukan maka tidak mungkin manfaat itu sampai kepada kita. Sehingga ini melatih seseorang dengan beriman kepada takdir meyakini bahwasanya manfaat yang kita dapatkan itu semuanya adalah semata-mata takdir dari Allah SWT seorang direktur seorang atasan orang yang memberikan gaji kepada kita hanyalah sekedar perantara dan yang memberikan sebenarnya adalah Allah SWT kalau Allah enggak menghendaki, maka enggak mungkin uang tersebut atau uang gaji tersebut sampai kepada kita. Beriman kepada takdir melatih kita untuk kuat di dalam bertawakal dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seandainya manusia dan juga jin berkumpul untuk memudarati kita. Niscaya mereka tidak akan memudarati kita kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tulis yang sudah Allah tetapkan seandainya mereka semuanya mengepung rumah kita masing-masing membawa senjata dan ingin memudara kita, kita dengan senjatanya niscaya mereka tidak akan bisa memudarati kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tulis kalau sudah Allah takdirkan akan terjadi tapi kalau belum Allah takdirkan Bagaimanapun mereka berusaha Niscaya mereka tidak akan bisa Menyentuh kita Dan juga memudarati kita Rasulullah SAW mengatakan Ma asabaka lam yakun liukhti'ak Wa ma akhta'aka lam yakun liusibak Apa yang akan menimpamu Tidak mungkin luput darimu dan apa yang luput darimu tidak mungkin menimpamu. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu anhum mereka adalah manusia yang paling pemberani di medan perang. Karena ketika mereka mau berperang, masing-masing dari mereka beriman dengan takdir Allah swt. Tidak mungkin musuh itu memudarati saya kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tulis. Oleh karena itu kita dapatkan dalam sejarah bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum dan juga para pendahulu kita dahulu mereka adalah orang yang paling pemberani dalam medan perang karena mereka beriman dengan takdir. Beriman bahwasanya mudarat dan juga manfaat ini adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Ajaman li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Walaysa dhalika illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah wa in asabat wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Sungguh menakjubkan dan mengherankan perkara orang yang beriman Sesungguhnya perkaranya semuanya baik Dan yang demikian itu Tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman Karena apa? In asabathu sarra syakara Apabila dia ditimpa Kebaikan Kenikmatan Kebahagiaan maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairallah maka yang demikian itu adalah kebaikan baginya. Dia mendapatkan kenikmatan yang pertama, kemudian dia bersyukur. Ini adalah mendapatkan pahala. Karena bersyukur adalah termasuk ibadah. Wa in asabathu dharra sabara. Dan apabila dia tertimpa sebuah kesusahan, sebuah musibah, maka dia bersabar. Fakana khairallah maka yang demikian itu adalah lebih baik baginya. Karena kesabaran kita apabila karena Allah Swt, kita akan diberikan pahala. Ini adalah beberapa faedah dari beriman kepada takdir Allah Swt. Dan perlu kita ketahui bahwasanya keimanan kita kepada takdir Bukan berarti kita meninggalkan sebab Bukan berarti kita meninggalkan sebab Karena Allah SWT Yang telah mentakdirkan itu semua Dan mengetahui itu semua Menghendaki itu semua Dan menciptakan itu semua Dia juga telah memerintahkan kita untuk mengambil sebab. Allah mentakdirkan itu semua dan memerintahkan kita untuk mengambil sebab. Baik di dalam masalah rezeki, dalam masalah keselamatan, di dalam masalah keselamatan akhirat, dalam masalah mendapatkan anak, dan juga masalah-masalah yang lain Allah mentakdirkan itu semua dan Allah memerintahkan kita untuk mengambil sebab. Mengambil sebab dalam masalah rezeki Allah berfirman, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard فَضْلِ min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun." Dan apabila sudah selesai salat, yaitu salat Jumat, fantasyiru fil ard maka hendaklah kalian berpencar di permukaan bumi untuk apa wa bataghu min fadlillah untuk mencari keutamaan karunia dari Allah Swt. wa yaitu disuruh untuk mencari rezeki apabila kita sudah selesai sholat Jumat kita diperbolehkan untuk berpencar di permukaan bumi untuk mencari karunia dan rezeki Allah SWT Ini adalah perintah dari Allah Supaya kita mencari sebab untuk mendapatkan rezeki Oleh karena itu para anbiya dan juga para rasul Yang mereka semuanya beriman dengan takdir Allah SWT Mereka juga bekerja Mencari makan berdagang, menggembala. Bahkan ada di antara mereka yang bekerja sebagai seorang tukang kayu. Padahal mereka adalah orang yang paling memahami dengan takdir Allah SWT. Keimanan mereka terhadap takdir tidak menghalangi mereka untuk mencari sebab. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum lau kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la ruzqtum kama ruziqat tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan kata beliau SAW seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala niscaya kalian akan diberikan rezeki seperti burung yang diberikan rezeki taghdu khimasan wa taruhu bitanan yang mereka pergi dari sarangnya, meninggalkan sarangnya dalam keadaan lapar. wataroh hobitanan kemudian mereka pulang di sore hari dalam keadaan sudah kenyang. Di sini beliau SAW mengabarkan kepada kita tentang makna tawakal yang sebenarnya. Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, ini saya kalian akan diberikan rezeki sebagaimana seekor burung diberikan rezeki. Bagaimana tawakal yang sebenarnya? Taqdu khimasan. Mereka meninggalkan sarangnya. Menunjukkan bahwasanya bertawakal dalam masalah rezeki adalah dengan mencari sebab, adalah dengan mengambil sebab. Seperti seekor burung yang ingin mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak berdiam diri di dalam sarang akan, akan tapi dia meninggalkan sarangnya mencari berpencar di permukaan bumi untuk mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sore hari mereka pulang sudah dalam keadaan kenyang. Inilah yang dinamakan dengan tawakal yang sebenarnya. Yaitu dengan cara mengambil sebab dan tetap bertawakal dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan dengan tawakal di dalam mencari rezeki. Jadi bukan seseorang berpangku tangan di rumahnya dan menunggu rezeki itu datang kepadanya. Di antara mengambil sebab di dalam masalah keselamatan. Kita sudah mengetahui bahasanya kematian mudarat ini sudah dengan takdir Allah SWT Tapi Allah SWT Memerintahkan kita Untuk mengambil sebab Yang membawa kita Kepada keselamatan Yaitu sebab-sebab Keselamatan diri kita Rasulullah SAW Ketika beliau hijrah Ke kota Madinah ini Beliau telah memberikan contoh kepada kita bagaimana bertawakal yang sebenarnya. Beliau pergi di malam hari karena sebagian besar seseorang tidur. Kemudian beliau ketika perjalanan dari Mekah ke Madinah tidak langsung pergi ke kota Madinah yang arahnya adalah sebelah utara dari kota Mekah tapi belum mengambil sebab mengambil siasat yaitu menuju ke arah selatan karena orang-orang Quraisy mereka akan menyangka beliau dan juga Abu Bakar langsung menuju kota Madinah langsung menuju ke, ke arah utara akan tapi mereka bersiasat sehingga mereka mengambil arah ke selatan beberapa hari tinggal di sebuah gua baru setelah tiga hari mereka pergi menuju kota Madinah dan mengambil sebab lagi yaitu mengambil jalan yang berdekatan dengan laut artinya ke arah barat yang demikian itu adalah usaha supaya mereka selamat dalam perjalanan dan sampai ke kota Madinah dalam keadaan selamat Padahal Rasulullah SAW mengetahui tentang takdir Allah SWT Mengetahui tentang iman dengan takdir Bahasanya mudarat dan kematian sudah ditulis Tapi beliau SAW ingin mengajarkan kepada umatnya Bahasanya semuanya itu dengan sebab Oleh karena itu Allah SWT menyuruh kita untuk mengambil sebab-sebab keselamatan Beliau SAW ketika berperang Tidak jarang beliau memakai Baju besi Fungsinya apa? Sebagai sebab untuk mendapatkan keselamatan Padahal beliau tahu dan paham Tentang beriman kepada Takdir Allah SWT Orang yang akan menikah Orang yang ingin mendapatkan anak Maka diperintahkan untuk menikah Karena untuk mendapatkan anak ini ada sebabnya Yaitu dengan cara menikah Demikian pula Di dalam masalah akhirat Ketika Allah mengabarkan kepada kita Dan juga Rasulnya Bahwa Penduduk surga sudah ditulis Dan penduduk neraka juga sudah ditulis Kita beriman dengan takdir tersebut dan kita diperintahkan untuk mengambil sebab. Karena masuk ke dalam surga ada sebabnya. Dan masuk ke dalam neraka juga ada sebabnya. Sebagaimana kita disuruh untuk mengambil sebab di dalam perkara-perkara dunia, maka kita diperintahkan untuk mengambil sebab di dalam keselamatan kita di akhirat. Oleh karena itu kalau seseorang ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka adalah dia mengambil sebab dengan cara beriman, beramal soleh, dan menjauhi sebab-sebab yang bisa menjerumuskan dia ke dalam nerakanya Allah SWT Yaitu berbagai kemaksiatan Kemaksiatan dengan berbagai jenisnya Meninggalkan kesyirikan Meninggalkan kekufuran Meninggalkan kemunafikan Meninggalkan dosa-dosa besar dan juga dosa-dosa kecil di mana perkara-perkara tersebut adalah termasuk sebab-sebab yang menjerumuskan seseorang ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam perkara dunia ada sebabnya Demikian pula Di dalam perkara akhirat Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda Dalam sebuah hadis yang sahih Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل أو كما قال رسول الله sallallahu Kata beliau Ihris ma yanfa'uk Hendaklah kalian Hendaklah engkau Bersemangat Untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu kalau melihat ada sesuatu yang bermanfaat bagi kita Bersemangatlah Dalam masalah rezeki Dalam masalah keselamatan Dalam masalah kepandaian Ihris alama yanfa'uk Bersemangatlah Untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi kita Baik berupa ilmu Berupa harta dunia atau manfaat-manfaat yang lain. Wasta'im billah. Kemudian minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin kita mendapatkan manfaat tersebut Tidak mungkin kita bisa memahami ilmu Tidak mungkin kita bisa mendapatkan rezeki Tidak mungkin kita bisa mendapatkan keselamatan Kecuali dengan izin dari Allah SWT wasta'in billah dan dalam engkau meminta tolong kepada Allah. Wala ta'jis dan janganlah engkau merasa lemah, merasa merasa putus asa. Dan apabila engkau tertimpa sesuatu, artinya ditakdirkan terjadi musibah, sudah berusaha untuk mendapatkan manfaat dan sudah meminta pertolongan kepada Allah, tapi ternyata dia terkena musibah maka janganlah kamu mengatakan seandainya saya melakukan ini dan melakukan itu. Artinya menyesal. Karena sesungguhnya ucapan lau yaitu seandainya ini membuka pintu setan. Akan tapi hendaklah engkau mengatakan qadarullah wa masya'a Ini semua adalah dengan takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki itu pasti akan terjadi. Jadi kita berusaha untuk mendapatkan manfaat semaksimal mungkin dan tidak berputus asa. Kemudian kita meminta pertolongan kepada Allah dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan maka kita mengatakan qadarullah wa masyafa'an ini semua dengan takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi demikian pula dalam masalah akhirat Beliau SAW mengatakan I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah Beliau mengatakan I'malu Tidaklah kalian beramal Berbuat ketaatan Fakullun muyassarun lima khuliqalah Karena setiap dari kita Dimudahkan Untuk melakukan sesuatu yang sudah ditakdirkan baginya Jadi kita diperintahkan untuk beramal diperintahkan untuk beramal soleh yang merupakan sebab masuknya kita mendapatkan keselamatan di akhirat kelak. Kemudian poin yang terakhir, bolehkah kita berhujjah dengan takdir dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bolehkah seseorang beralasan dengan takdir untuk membela kemaksiatannya atau membela peninggalan dia terhadap sebuah kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya. Ada sebagian orang meninggalkan solat ketika diperintahkan untuk solat, dia bertakdir dia berhujah dengan takdir. Sebagian orang berzina dan ketika dinasehati dia berhujjah beralasan bahwa saya ini semua adalah dengan takdir Allah Swt. Para ulama mengatakan bahwasanya takdir ini diperbolehkan untuk menjadi hujah atau alasan di dalam masaib yaitu di dalam musibah-musibah. Maka boleh kita jadikan dalil dan alasan. Adapun di, di dalam masalah ma'aib yaitu dosa-dosa kesalahan-kesalahan maka tidak boleh kita jadikan dalil tidak boleh kita jadikan hujah atas dosa yang kita lakukan karena ini yaitu berdalil dengan takdir untuk membela kemaksiatan adalah manhaj dan juga cara yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Allah SWT menceritakan ucapan mereka di dalam Al-Quran Saya kulul ladhina ashraku Lau sya'allahu Ma ashrakna Wala abauna Wala haramna min syai' Kadhalika kadzdzabal ladina min qablihim hatta dhaku ba'sana. Allah mengatakan dan akan berkata orang-orang musyrikin apa yang mereka katakan Lau sya'allahu Kalau Allah mengendaki, niscaya kami tidak akan menyekutukan Dia. Wala abauna, demikian pula bapak-bapak kami. Seandainya Allah mengendaki, niscaya kami tidak akan menyekutukan Allah. Tapi kesyirikan kami, kata mereka, adalah dengan takdir Allah, dengan kehendak Allah Swt. Wala haramna min syai' dan niscaya kami tidak akan mengharamkan sesuatu karena orang-orang musyrikin dahulu mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Mereka mengatakan seandainya Allah mengendaki, saya kami tidak akan mengharamkan sesuatu. Apa yang Allah katakan? Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim hatta dzaqu ba'sana. Demikianlah ucapan ini pernah diucapkan oleh orang-orang kafir sebelum mereka. Orang-orang musyrikin orang-orang kafir sebelum mereka ini Atau orang-orang Quraisy, Mereka juga pernah mengucapkan ini Hatta dhaku ba'sana Sehingga mereka merasakan Azab dari kami Orang-orang kafir sebelum orang-orang Quraisy, Mereka juga pernah berhujjah dengan takdir Untuk membela kesyirikan mereka Dan Allah SWT tidak memberikan udur Dengan hujah mereka ini bahkan Allah mengirimkan azab kepada mereka. Menunjukkan bahasanya berhujah dengan takdir untuk membela kemaksiatan maka ini bukan pada tempatnya. Dan ini adalah jalan orang-orang musyrikin, hujah orang-orang musyrikin yang mereka membela kesyirikan mereka dengan takdir. Dan Allah SWT menceritakan dalam ayat ini bahwasanya hal itu tidak bermanfaat bahkan mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Seandainya ada kebenaran, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata dan seandainya ada kesalahan, maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari setan dan saya memohon ampun kepada Allah. Dan seandainya ada pertanyaan, eh, silahkan mendatangi saya setelah pengajian ini. Wabillahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.